Kemas. Gulung tidar. Hei, salah mas. Mas, hei. Mas, salah mas. grande ono pertelon. baris Islam pertama. Iya. Bakir. Seksu bakir. Sebelum wali songo. Oh, benar. Ini ada. Halanya ini. Menghilangkan kolesterol, eh, kolesterol asam urat, sembarang kalir ini. Termasuk olahraga ini. lo iki. lo iki. lo mlayu e. Eh. Hebat iki. Lo. Paling mari dilungkan. gua ambil yang ngarep. <laughs> Dilungkan morok. Ngas ngas ngas. Ngas. Ah. Cek dukur ngas ngas. Lo. 800 tangga Mas dari. Iya 8000 Mas. Loh, heh. Ga iso nek rokokan Amboan gak ketoto nek rokokan. Malih wis semburat. Cak mene wis ngongkrong. Dur kok dhisik Loh, asik. Loh, kok Kok wis sih ini, Mas? Tinggalan ado. Kok kurang semangat, Mas? Masih semangat apa juri? Oh, poison nomi kalah lagi. Ayo mas. Aku ket mang wisan. Wah. Mas, ah, ya mas santai. Lah iki. Sama nek siapa curang Gus. Kalau nek aku Gus. Gak kuat. Aku Gus, aku Gus aduh. Loh, tak gendong ah. Enggak apa-apa, Mas. aku cek robo bisa naik gelondong bareng, guys. Enggak tau olahraga lagi awake. Yo monten mugai. Eh. Segala penyakit iki. Amin. Hilang. Amin amin. Amin amin. Ya Mas, perjalanan iki Mas. Jos asih tanjakane los. tancan deglek iki Mas. Deglek. Deglek. Tapi kayak jelek dhewe kan wis biasa muncak Mas. Cuma gentol iki. Rodok apa kemeng. Ya bote ya. Lah. Iga. Lan mudun. Ini kira apa mendio meneng. Ngasih. Mas. Kuat aku, guys. Pucat. Kuat. Eh, ya iki sing gak kuat, makanya aku mandek. Anteni ya gak enak aku. Hmm. Soalnya kan aku dinom dhewe. <laughs> Tapi masih nom gak kuat. Lebih parah. Kok salah. Yo gak mungkin ta. Yo wis ketok kan teko anu kan. Eh, butuh telu rek awak dhewe iki rek. Dadi awak dhewe menghormati yo santeni, guys ya. Eh. <laughs> Lho, tas guru dhewe apot iki. Isi apa Mas Isi celana. Aku walimo. Aku botol. Aku pira iki mau? Satu dua. Pun dianu kok nik sing niki pun dibayari koplek aku. Oh, papa tuh. Eh. Saya bawa sendiri lho, Pak. ngambil, Pak, mau ngambil. Nih, ngambil. Ayo kita lanjut jalan lagi. Ayo bajuri, semangat. Lu <laughs> gedek, Cok. Aduh. Si separuh iki. Oke, satu, dua, lu kurang mas. Ya apa paman kuat. Loh ya sehat ya mas perjalanan nih mas. Si kuat ah. Oh kuat saya. Terus biasa muncak ya. Saya dari tadi nunggu anak-anak ini sama banget gimana anak-anak. Dua jam ya. Dua jam. <laughs> kuat ah. Kuat ah. lo kuat Mas. lo kamera miring Mas. <laughs> Tapi perlu <laughs> Mas tangan kuda-kuda udah ini. perlu. Nih, lah iki pesawat second iki, pesawat second. Lho. Ya apa Mas? Aku iki tak helikopter atau mana helikopter Mas. Mudun kene Mas helikopter Mas. Terus akan mulai Mas, tutup aku san Mas. Di syuting. Ini pakunya Pulau Jawa. yang Ismoyo Jati. Gak kuat mas, Susan mas. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Kram mas. Kok kuat Ojo ngomong penyakit tenan nah, dek kene apa ya tambah diangkati. Jenderal-jenderal dek kene kabeh kok sing kuat-kuat yo. Eh, tidak ya wajib. Tiga ini, Bu. Limitnya tiga. Oh, iya. Kalau dua kalah katanya. Oh, iya. oh katanya empat. Oh, iya. Gua empat. Adegan dikit beneran. beneran. Aduh. Enggak mikir untung goreng. Panas banget. Eh, bagian demit lho, Go. Demit. Ayo jadi, ayo cek. Langsung rias up Oh iya. Jadi enggak Bagus. Nganu biasa aja. Oh, penyerahan keris. Penyerahan keris. Oh. Untuk pada loh lo lo lo Gawat iki langsung iki. Duku abot iki keris Mas. loh, lo. Setan metu. loh setan metu. Lah iki. Ini metu ngono ae. Krispati Mas Prada Mas. Angel Krispati Mas. Keris saya dari derita ya. Derita yang sangat dalam romo. Kayak disuruh demi pacet. Romo Kalisari Mas. Romo Kalisari. Surabaya. Romo Kalisari Mas. Surabaya. Ya, nah, berarti piro demi 5? 20 ya 20. ya. Iya. iya mas? Mas? Dapat no mas hati mas. Tadi eh, apa mas? <laughs> Loh, kakek meluk Cak melu. Apa curi melu? Alu iki bisa Mas. Halo Mas, ya apa cantik aku Lumayan. Turung dadi iki Mas. Halo. Mari ngono demit Mas, ndek Mas, pakai gerek sak iki Mas. Pakai yo apa? Pakai. Oke, untuk keluruan Mas. Mit telu ya wangku kuwi Mit. Iku siji ya Mas Kopler. Iki oh ya papat mite, papat kuwi. Ngerutuk. Lah ya papat kan. <laughs> Iya, Lek nih Jen kalah Mas. Kalah aku. Lek ngerutuk. Nek ngerutuk kan menang. Ah. Cowek kali ya. Ayo. So ora ya Demi deh mas, untuk nih mas. Termasuk untuk siung nih. Curung apa ngapain sih an, eh. Alak ini nemen nih. Lo mati. Aku nih. Dalamnya. Dalam. Berapa? <laughs> Kok koyo ngono mas. Ya ayu nih kok dhewe. Eh, eh, iki ganteng aku. Eh, eh ayu Ya Pak, Pak, Pak. Sih mangap Mas, untune kat. Ngas. Ngas. Terus iki. Iki Mas Fauji, Mas. Mas Widi Keyboard